بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله ولا حول ولا قوة إلا بالله Amma ba'du Alhamdulillah Bapak Ibu jam sekalian rahimani wa rahimakumullah Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesempatan kepada kita untuk senantiasa mempersiapkan bekal yang terbaik saat kita nanti menghadap Allah dengan selalu memperbaiki apa yang kurang dari amal agama kita meningkatkan kualitas dari setiap amalia dan etikat kita dan juga mentobati apa yang boleh jadi kita banyak terpeleset dalam berbagai macam kekeliruan dan kesalahan Bapak sekalian, insya Allah pembahasan kita pada pagi hari ini melanjutkan dari pembahasan uh, eh, Asmal Husna dan kita telah masuk rincian dari sifat atau nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk pada pembahasan dari nama Allah Al-Ahad Al-Wahid Al-Ahad dan Al-Wahid ini memiliki makna yang sama yaitu Allah yang esa Allah yang Maha Esa yang maknanya adalah satu-satunya sehingga kalimat esa ini akan menunjukkan makna esa apabila berkumpul padanya itu an-nafyu wal isbat penafian dan penetapan yang praktisnya seperti dalam kalimat la ilaha illallah dalam kalimat la ilaha illallah itu memiliki makna Allah satu-satunya yang berhak untuk disembah La ilaha Tidak ada Sesembahan Illallah Kecuali Allah Tidak ada sesembahan Yang sebenarnya Illallah Kecuali hanya Allah Sehingga Menunjukkan makna Satu-satunya Allah satu-satunya yang berhak disembah sehingga ditolak semua jenis sesembahan karena memang selain Allah tidak layak disembah. Untuk menjadi sesembahan itu mesti syaratnya satu pemilik rububiyah, yang kedua pemilik kesempurnaan sifat apabila tidak memiliki rububiyah, tidak memiliki kesempurnaan sifat, maka tidak layak disembah. Sedangkan yang memiliki rububiyah dan kesempurnaan sifat hanya Allah saja. Sehingga kita ulangi lagi bahwa setiap ayat atau hampir semua ayat yang Allah mengajak manusia untuk semata-mata hanya menyembah Allah selalu Allah iringi dengan penjelasan Allah satu-satunya pemilik rububiyah dan Allah pemilik kesempurnaan sifat kemudian setiap Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang kebatilan segala yang disembah selain Allah Ta'ala selalu Allah iringi dengan penjelasan selain Allah itu tidak memiliki rububiyah dan tidak memiliki kesempurnaan sifat contoh yang telah sering kita sampaikan juga Bapak sekalian seperti umpamanya seruan dalam ayat surat Al-Baqarah ya ayuhan nasu rabbakum Wahai manusia sembala Rabb kalian fala taj'alu andadan jangan kalian jadikan untuk Allah itu andad sekutu-sekutu ini adalah seruan untuk mentauhidkan Allah menjadikan Allah satu-satunya sesembahan apa penjelasan Allah? Allah yang menciptakan kalian, orang sebelum kalian, Allah yang menjadikan bumi sebagai hamparan, langit sebagai atap, Allah yang menurunkan air hujan, dengan air itu Allah tumbuhkan pertumbuhan, Allah berikan buah-buahan rezeki untuk kalian. Dan kalian tahu tidak ada yang berbuat seperti ini kecuali Allah Ta'ala. Sehingga Allah satu-satunya. Dengan itu Allah menyeru manusia untuk beribadah kepada Allah. Sebaliknya, ketika Allah Ta'ala menjelaskan tentang kebatilan yang disembah selain Allah selalu dijelaskan mereka ini tidak memiliki rububiyah Contoh ayusrikuna mala la yakhluq ma la yakhluquna syai'an wa hum yukhlaqun. Ayusrikuna mala la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun. Apakah mereka menyekutukan Allah dengan sesuatu yang tidak menciptakan apapun? Tidak menciptakan apapun artinya tidak memiliki rupiah sama sekali. Bahkan mereka ini makhluk yang diciptakan oleh Allah Ta'ala Kemudian juga ketika Allah mengajak manusia menyembah dirinya, Allah menjelaskan pemilik sifat yang sempurna. Walillahil asmaul husna fata'uhu biha. Allah itu pemilik nama-nama dan sifat-sifat yang sempurna. Maka sembahlah Allah karena Allah pemilik nama-nama dan sifat yang sempurna tadi. Ketika Allah menjelaskan kebatilan segala yang disembah selain Allah, di antara penjelasan Allah, mereka itu tidak punya sifat yang sempurna. Hal ta'lamu samian? Apakah Anda tahu ada yang semisal Allah yang memiliki sifat yang sempurna? Maka ketika Nabiullah Ibrahim juga yaitu membantah menerangkan kepada ayahnya Jangan sampai menyembah kepada berhala-berhala Kata Ibrahim Ya abati Wai ayahandaku Lima tak butuh Ma la yasma'u wa la yubsiru Wa la yukhni anka syai'an ayahanda Kenapa engkau menyembah sesuatu yang tidak mendengar Tidak melihat Tidak memberikan manfaat apapun kepada anda Ini namanya Ini menjelaskan bahwa itu semuanya tidak layak untuk disembah. Sekali lagi, untuk memiliki makna satu-satunya mesti terkumpul an-nafyu wal isbat. Meyakini bahwa selain Allah itu adalah batil dan Allah adalah hak. Meyakini Islam itu satu-satunya agama yang hak itu meyakini Islam satu-satunya dan selainnya adalah kebatilan. Itu mesti keyakinan yang mesti tertanam. Dan ini yang ini menjadi sasaran inti perusakan pemikiran-pemikiran yang ingin merusak yakni akidah seorang muslim. Dan toleransi itu tidak harus atau tidak diiringi dengan kerusakan akidah. Islam agama yang paling toleran. Islam agama yang paling mengajarkan keadilan. Islam yang agama yang paling mengajarkan akhlakul karimah. Tidak ada semulia ajaran Islam mengajarkan keadilan akhlakul karimah, tapi Islam mengajarkan akidah yang sahihah, akidah yang hak, akidah yang benar dan ini harga mati. Sedangkan yang diajarkan oleh para penyesat adalah sok pengen toleran dan mereka paling tidak toleran dengan cara menghancurkan akidah lagi sehingga sudah tidak toleran paling tidak toleran dengan orang berbeda dengan mereka kemudian mengajarkan kebrutalan mengajarkan kerusakan sudah begitu akidahnya pun dihancur-hancurkan ini kerusakan total namanya. Sudah akidahnya rusak-rusakan, kemudian tidak bisa berbeda dengan yang lainnya dengan akhlakul karimah. Sehingga adanya ini berangas-berangas, berakhlak brutal dan sudah gitu akidahnya hancur hancuran Ini total kerusakannya seperti ini. Bapak sekalian, mari kita lihat penjelasan bagaimana penjelasan tentang Allah Al-Ahad amma ismuhu tabaraka al-ahad faqad warada fi mawdi'in wahidin min al-Qur'an fi surat ikhlas adapun nama Allah al-Ahad ada di ada di satu tempat satu tempat itu adalah pada surat al-Ikhlas dikatakan surat al-Ikhlas yang artinya adalah pemurnian karena surat ini kandungannya adalah betul-betul memurnikan yakni keuluhiyahan Allah, ketuhanan Allah, memurnikan keesaan Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah satu-satunya dan tidak ada yakni tandingnya. Qul huwallahu ahad. Katakanlah dia Allah adalah Al-Ahad. Ini esa satu-satunya. Allahus Samad Allah adalah as-samad Allah tempat bergantung seluruh para makhluk Lam yalid walam yulad Allah tidak melahirkan, tidak dilahirkan Walam yakun lahu kufuan ahad Dan Allah tidak ada yang sepadan dengannya Apapun dan siapapun Ini adalah surat Orang-orang Quraisy mereka datang kepada Rasulullah SAW supaya menasabkan Tuhannya. Ya Muhammad, ansik Rabbak. Ya Muhammad, nasabkan Rabbmu. Nasab Rabbmu itu kayak Tuhanmu kayak apa? Orang Yahudi bilang, sama kami menyembah Uzair, anak Allah. Orang Nasrani bilang, kami menyembah Nasa, menyembah Isa. Ya, ini anak Allah, al Allah kami kemudian orang musyrikin kami menyembah kepada berhala-berhala orang majusi mengatakan kami menyembah bintang dan bulan Muhammad dituntut untuk menasabkan robnya siapa itu robnya nasabnya kayak apa maka turun ayat Qul huwallahu ahad Allah itu adalah esa satu-satunya dan seterusnya di antara keutamaan surat ini, Bapak sekalian, itu surat ini sebanding dengan sepertiga Al-Quran dulu sulusal Quran Sebanding dengan sepertiga Al-Quran Kenapa dikatakan sebanding dengan sepertiga Al-Quran Dan itu adalah Nabi yang menjelaskan Karena surat ini berisi total Dari awal sampai akhir keasaan Allah Ta'ala Ini Tauhid penjelasan tauhid. Al-Qur'an secara umum sekalian yang berisi 6 ribuan sekian ayat, kemudian 114 surat, 30 juz, maka Al-Qur'an tema utamanya tiga Tauhid, syariat, kisah-kisah. Tauhid, syariat, kisah-kisah. Syariat dan kisah-kisah ini semuanya haknya tauhid. Karena orang mentauhidkan Allah mesti harus berjalan sesuai dengan syariat Allah Ta'ala. Kalau pengen mengesahkan Allah syariatnya begini. Jalannya begini. Gaya hidupnya begini. akurannya begini. Kisah-kisah sama. Kisahnya orang yang bertauhid dan kisahnya orang menyimpang dari tauhid. Tapi tema utamanya tiga ini penjelasan tauhid, syariat, kemudian kisah-kisah. Sehingga tauhid sepertiga dari isi kandungan Al-Qur'an. Kemudian di antara keistimewaan surat ini pula, sekalian, di zaman Nabi ada seorang pemimpin pasukan kalau dia mengimami selalu disertai surat Al-Ikhlas. Sampai ada yang protes mengajukan kepada Nabi SAW mengadukan tentang imam yang senantiasa membaca surat Al-Ikhlas. Kata Nabi, tanyakan kepada dia, kenapa kok dia selalu membaca surat al surat Al -Ikhlas? Kemudian ketika ditanyakan jawaban imam ini apa? Ya ini saya mencintai surat ini li'anna fiya sifatur rahman karena di dalam surat ini ada sifat rahman sifat Allah yang maha rahman dan aku suka dengan membaca surat tersebut apa kata Nabi setelah ya ini orang ini memberikan jawaban seperti itu hubbaka hubbuka iyaha kecintaanmu kepada surat ini adhalakal jannah memasukkan anda ke surga karena mencintai Allah ada kecintaan di dalam hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam riwayat yang lainnya setelah Nabi dilapori orang tersebut mereka melaporkan orang sang imam ini yang senantiasa membaca surat Al-Ikhlas dan ternyata itu karena kecintaannya kepada surat Al-Ikhlas. Apa kata Nabi? Akhbiruhu. Kabarkan kepada dia. Silahkan kalian kabarkan kepada dia. Annallaha yuhibbuh. Allah mencintainya. Karena hamba ini membaca surat ini karena kecintaannya kepada sifat Allah yang Maha Rahman. Sehingga surat ini sekalian surat yang sangat agung. Surat dan ayat yang berisi tentang keesaan Allah itu menjadi bernilai sangat agung. Sehingga nilai ayat dan surat itu bertingkat-tingkat, bertingkat-tingkat. Di antara surat yang sangat utama dan ayat yang sangat utama, ayat yang isinya penjelasan kemurnian tentang Allah Ta'ala. Maka ketika Rasulullah SAW bertanya kepada Ubay bin Ka'ab, Ya Ubay, ayu ayatin a'dam fi kitabillah? Ayat yang mana ya Ubay? Yang paling agung dalam Al-Quran. Ube mikir-mikir dulu sampai akhirnya Ube menyebutkan ayat kursi. Kata Nabi, selamat ya Ube atas ilmu yang Allah berikan kepadamu. Ayat ini adalah a'zamu ayatin fi kitabillah ayat yang paling agung dalam kitab Allah. Kenapa? Karena isinya dari awal sampai akhir itu menjelaskan tentang tauhidullah, dalil-dalil yang menunjukkan tentang ke kekuasaan dan keesaan Allah taala. Sehingga menjadi ayat yang sangat agung. Demikian pula surat Al-Ikhlas. Sehingga dikatakan pula yang telah kita jelaskan bahwa ilmu yang paling agung adalah ilmu yang membahas tentang Allah Ta'ala ilmu tentang Allah adalah ilmu yang paling mulia kenapa syarful ilmi di syarfil maklum? karena kemuliaan sebuah ilmu itu sangat ditentukan dengan objek yang dipelajari sedangkan tidak ada yang lebih mulia dibandingkan dengan Allah Ta'ala Sehingga ilmu yang bicara tentang Allah adalah ilmu yang paling mulia karena ilmu ini yang akan mengantarkan orang benar-benar bisa beradab kepada Allah, bisa mengagungkan Allah, bisa merindukan Allah, mencintai Allah, membesarkan rasa takutnya, harapnya dan seterusnya yang kebodohan terhadap Allah Ta'ala adalah kebodohan yang paling besar karena dia tidak akan mengetahui tentang maslahat kehidupannya maka dikatakan oleh ulama inna ilma billah innal ilma billah sesungguhnya ilmu tentang Allah adalah a'zamu ilmin asru kulli ilmin ilmu tentang Allah itu adalah poros akar semua ilmu. Tidak dianggap orang itu berilmu kecuali dia berilmu tentang Allah Ta'ala. Semua ilmu tidak akan memberikan manfaat yang sebenarnya kecuali bersumber dari ilmu dia mengetahui tentang Allah Ta'ala. Apa kata para ulama? Maksudnya anna ilma billah aslu kulli ilmin. Sesungguhnya ilmu tentang Allah adalah pokok segala ilmu. Ini aslu kulli ilmin abdi ilmil abdi li sa'adati wali kamali wali masaliha. Yaitu pokok ilmu bagi hamba tentang kebahagiaannya, tentang kesempurnaannya, tentang pengetahuan dia tentang masalah kebaikan yang mesti akan dia wujudkan. Orang yang tidak faham tentang Allah Ta'ala Walaupun dia profesor, doktor dan gelarnya sederet Maka dia tidak akan pernah tahu Hakikat yang akan membahagiakan dalam kehidupan dia Makanya walaupun gelarnya profesor, doktor Ilmunya tinggi Negara yang buahnya ilmuannya, Kehidupan mereka kering kerontang Kehidupan hati mereka kering kerontang, hati mereka gersang karena mereka tidak tahu bagaimana mewujudkan kebahagiaan hakiki. Mereka tidak mengetahui bagaimana hidup menuju kesempurnaannya likamali. Tidak mengetahui tentang bagaimana hidup menuju pada kesempurnaannya yang ada bahkan bersama dengan hebatnya teknologi, hebatnya ilmu dunia dia arah kehidupannya itu kepada binatang gaya hidupnya gaya hidup binatang yang hanya urusannya perut dan syahwat, perut dan kemaluan, sehingga free sex, narkoba, bersenang-senang segala macam bersama dengan hebatnya ilmu mereka tentang dunia. Tidak tahu tentang masalah yang mesti dia wujudkan. Kebaikan hakiki apa yang mesti dia wujudkan. Sehingga paling melupakan diri sendiri karena melupakan Allah Ta'ala. Ini dimaksudkan dengan bahwa ilmu tentang Allah adalah asru kulli ilmi. Ini ilmu yang menjadi poros semua ilmu. Tapi kalau orang itu mengetahui tentang Allah, lalu dia pakar tentang dunia, oh, ini akan menjadi wasilah sangat besar untuk mewujudkan masalah kehidupannya, mewujudkan kesempurnaan kehidupannya, menggapai kebahagiaan apa yang dia ini inginkan dan dia dapatkan karena akarnya dia tahu. Dia akarnya tumbuh dalam hatinya yaitu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Bapak sekalian, kita lihat berikutnya. Kemudian Wa amma ismuhul wahid. Adapun nama Allah Al-Wahid. fakat taqarrara maji'uhu fi mawadhi'a min Al-Qur'an. Adapun nama Allah Al-Wahid telah datang berulang-ulang dalam beberapa tempat di ayat Al-Qur'an. Contoh wa ilahukum ilahun wahidun Sesembahan kalian itu sembahan yang tunggal. Tidak ada dua tiganya. La ilaha illa Tidak ada sembahan yang hak kecuali hanya dia Allah. Ar-Rahmanur Rahim. Huwa Rahmanur Rahim. Allah sembahan yang hak itu adalah Ar-Rahman Ar-Rahim. Contoh lagi perkataan Nabilah Yusuf kepada teman sepenjaranya. Bagaimana Yusuf di penjara tapi yang didakwakan tauhid. Kalau politikus sekarang boleh jadi di penjara, bagaimana dia memprovokasi kanan kirinya untuk membenci penguasa dan gerakan untuk menggulingkan penguasa. Yusuf di penjara dalam keadaan mazlum, terdolimi, tidak bersalah, kemudian dijebloskan dalam penjara tapi yang dilakukan Yusuf di penjara bersama dengan teman-teman sepenjaranya Yusuf mendakwai mereka tentang tauhid karena ini kewajiban pertama kewajiban pokok untuk memurnikan haknya Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi sekalian, sesungguhnya dakwah mengajak manusia kepada tauhid Ini adalah dakwah pertama dan utama. Dakwah pertama dan utama. Segala ajakan kepada perkara apapun tidak boleh kemudian meremehkan tauhid dan memelihara di atas kebenaran. Di antara kebatilan gerakan sebagian orang dia bersatu, bersatu, bersatu Tapi jangan bicara tauhid, jangan bicara sunnah. Gak ada gunanya persatuan tanpa tauhid hanya akan persatuan yang jelunguk ke jahanam. Karena semua nabi itu sendiri diutus oleh Allah untuk kemudian menegakkan tauhid walaupun resikonya harus pecah. Harus pecah. Harus berpisah. Harus putus karena urusan hak Allah Subhanahu wa taala. Karena ini berkaitan dengan haknya Allah taala yang tidak bisa diganggu. Sehingga kalau mau ya silahkan mari kita bertauhid. Kalau mau bersatu silahkan bersatu tapi harus bertauhid. Kalau mau silahkan bersatu tetapi harus menghormati sunnah, menegakkan sunnah, menghidupkan sunnah. Tidak ada artinya sebuah persatuan tanpa memperhatikan tauhid dan sunnah. Tidak ada gambaran yang lebih layak untuk di sampaikan kecuali yang disebutkan Allah persatuan tanpa tauhid dan sunnah ini apa kata Allah tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta kamu lihat nampaknya mereka itu bersatu jasadnya tapi hati mereka centang perenang sekalian Persatuan hanya untuk menggapai kekuasaan itu umurnya bisa per menit, bisa per jam, bisa per minggu, bisa per hari, bisa per bulan, bisa Pokoknya kalau dapat ya bersatu, nggak dapat ya cerai. Karena kepentingannya bersatu. Karena kepentingannya kekuasaan. Sehingga persatuan itu asasnya kekuasaan. Tapi kalau persatuan itu karena Allah Ta'ala akan awet sepanjang waktu dunia sampai akhirat bahkan. Kalau dia bergandeng tangan itu bukan karena Allah, semua hubungan-hubungan yang tidak karena Allah itu maksimal sampai pintu gerbang kematian. Kita hubungan nasab keluarga itu akan terputus sampai gerbang kematian itu pun sebelum mati kalau beda akidah itu sudah tidak saling mewarisi tidak saling mewarisi walaupun kita masih harus melayani orang tua yang kafir orang tua yang musyrik tetap berbuat baik kepada mereka tapi kalau sudah mati putus total Nggak ada lagi hubungan apa-apa. Doa-doa nggak bisa dikirimkan kepada ini orang tua yang kafir atau orang tua yang muslim. Udah putus. taat dan telah terputus bainahum di antara mereka. Semua persahabatan sekental apapun di akhirat kelak akan berubah menjadi permusuhan kata Allah kecuali orang yang mereka mengikat persaudaranya dengan asas takwa. Al akhillau yawma idin ba'dhum li ba'din aduwwun muttaqin. Persaudaraan mereka yang sangat kental di dunia akan berubah di akhir jadi permusuhan kecuali orang yang mereka itu membangun persaudaranya di atas ketakwaan kepada Allah Ta'ala sehingga kepentingannya itu Allah kepentingannya itu Tauhid hidup sendiri enggak apa-apa yang penting di atas Tauhid Nabi Ibrahim rela dimusuhi rajanya dimusuhi ayahnya dimusuhi masyarakatnya demi tegaknya Tauhid dalam kehidupannya Sehingga jangan sampai urusan tauhid ditawar-tawar hanya untuk urusan dunia, urusan harta atau urusan kekuasaan. Ini harga mati yang tidak boleh kemudian ditawar-tawar. Semua kepentingan dunia itu rendah sangat rendah kalau harus mengorbankan tauhid yang ini merupakan tiket pokok untuk mendapatkan jannah tidak bisa ya ini kemudian diremehkan hal yang seperti ini apa kata Yusuf A'arbabun mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahar Wahai saudaraku, wahai sepenjaraku, wahai kawan sepenjaraku sesembahan yang bermacam-macam, yang bercerai-berai, yang beraneka ragam. Itukah yang lebih baik atau Allah yang Al-Wahidul Qahar, Al-Wahid, Allah yang tunggal, yang esa, yang maha perkasa. Boleh jadi orang akan bilang Wong di tengah hiruk pikuk politik bagaimana untuk bisa mendapatkan kuasa dakwahnya nerangkan apakah Allah yang asal lebih baik ah ortodok jangan ini dulu ada yang lebih penting lagi Gak bisa Nabi dan para rasul itu manusia terbaik tidak ada yang lebih baik daripada Nabi dan Rasul untuk memperbaiki manusia. Kalau kita merasa lebih jagoan daripada Nabi dan Rasul, konsepnya lebih hebat daripada Nabi dan Rasul, jalan pintas aja eh, ya ini uh, rancangannya lebih memberikan solusi jalan pintas dibandingkan Nabi dan Rasul itu namanya gembendol itu namanya kementus itu namanya dia merasa sok lebih hebat daripada Nabi dan Rasul. Tidak ada yang lebih baik dari Nabi dan Rasul dalam upaya memperbaiki manusia. Yang Nabi Rasul datang dengan ajaran, konsep atau dengan rancangan untuk perbaikan itu bukan hasil pemikiran manusia. Bukan hasil rapat sekelompok orang untuk menelurkan pemikiran-pemikiran datang membawa dengan risalah yang datang dari langit datang dari Allah yang menciptakan Rabbus samawati wal arti menciptakan langit dan bumi yang menguasainya yang minta maaf yang mengetahui tentang otak-otaknya manusia akan berkembang sampai kayak apa otaknya manusia itu manusia sering sombong dan angkuh yang seandainya mereka tidak sombong dan angkuh sungguhnya akan mengetahui bahwa apa yang Allah ajarkan terbaik yang terbaik sehebat-hebat apapun kita mencari dunia sekalian dunia itu sangat rendah dan remeh apa sih hakikat dunia itu yang kita makan kita pakai kita merasa bisa gagah dengan dunia habis itu bosong bosok masuk tanah, bosok jadi cacing-cacing, dia menikmati pun sangat minim, sangat sedikit tentang dunia. Jangan sampai dunia diperjuangkan dengan mengorbankan agama dia, mengorbankan ini yang akan memberikan tiket ke jannah. Ini terlalu sangat rendah, terlalu sangat remeh. Kemudian beliau mengatakan, Wahumah, ismani talani ala ahdiyah wa dua nama ini al-ahad dan al-wahid dua nama ini menunjukkan tentang ahadiyah Allah wahdaniyah Allah apa itu ahadiyah wahdaniyah annahu subhanahu wal mutafarrid bi sifatil majdi wal jalal Al-Mutawahid binu'util azamah wal-kibriya wal-jamal Itu Allah mutafarid sendiri Allah satu-satunya Pemilik sifat keagungan, kemuliaan Allah satu-satunya pemilik sifat yang agung dan besar dan indah Ini Allah pemilik kesempurnaan sifat tidak ada yang bersifat sebagaimana Allah Ta'ala menyamai saja tidak apalagi mengungguli karena semua selain Allah statusnya makhluk ciptaan Allah yang tidak mungkin akan setanding dengan Allah Ta'ala fawa wahidun fi dhatih wala syabihalah Allah adalah satu-satunya yaitu dalam datnya tidak ada yang serupa bagi Allah Ta'ala wa wahidun fi sifatih la mathilalah Allah satu-satunya dalam sifatnya tidak ada yang serupa dengan tidak ada yang serupa dengan sifat Allah wa wahidun fi af'ali Allah satu-satunya dalam perbuatannya la syarikalah tidak ada yang bersekutu dengan perbuatan Allah taala sehingga Allah satu-satunya pemilik rububiyah, Allah satu-satunya pemilik kesempurnaan sifat, wa wahidun fi uluhiyati dan Allah satu-satunya pemilik sifat ketuhanan yang manusia ini wajib untuk menjadikan Allah satu-satunya yang dipersembahkan semua amal ibadah. Falaisa lahu niddun fil mahabbah wa ta'zim. tidak ada bagi Allah yaitu tandingan dalam hal kecintaan dan pengagungan semua yang kita cintai derajatnya di bawah kecintaan kita kepada Allah Ta'ala kalau untuk kecintaan kepada Allah mesti mengorbankan yang lainnya dia korbankan bayangkan Bapak sekalian ketika Nabi Ibrahim harus mengorbankan Ismail satu, umur beliau untuk mendapatkan Ismail itu sudah sepuh, 86 tahun. Menunggu-nunggu menunggu doa yang didoakan kepada Allah, Rabbi habli minas salihin. Ya Rabb, berikan untukku anak yang saleh. Udah lama, nunggunya udah lama sekali dan sabar. Tidak putus asa. Terus berdoa kepada Allah Ta'ala. Kemudian Allah berikan untuk Ibrahim anak laki-laki yang sempurna. Tidak cacat, fisik sempurna, jiwanya sempurna. Allah sebut dengan istilah gulamun halim. Gulam laki-laki yang halim cerdas santun sehingga hati orang tua sangat terpaut sangat terpaut sudah begitu, datangnya perintah menyembelih Ismail itu datang pada saat umur sa'yu. Falamma balagha ma'hu sa'ya. Tatkala umur Ismail telah mencapai umur usaha yang bisa mendampingi ayahnya, bisa diajak kerjasama dengan ayahnya, itu umur-umur yang orang tua Masya Allah Sangat itu lengket dengan sang anak Disuruh apa-apa sudah nalar, sudah jalan Kemudian patuh dengan orang tua Sangat soleh Datang perintah untuk menyembelih Ismail Bayangkan Bapak Ibu sekalian Kalau seandainya yang mendapatkan perintah itu Bapak-Bapak Terus kepiye caranya untuk menyampaikan kepada sang anak sekarang nggak usah menyembelih lah. Datang perintah untuk mengusir anak yang soleh, yang baik, hati orang tua semedotnya luar biasa. Lawang kadang anaknya baru ditaruh pondok saja itu nggak hilang. Ada di pondok nggak hilang, jelas tempatnya itu berbesmili tiap hari, masya Allah, semedot, jantungnya semedot. Apalagi kemudian kalau harus disembelih. Gak usah disembelih, diusir, suruh ngusir, suruh pergi, nggak tahu kemana perginya, pergi dari rumahnya. Oh, ini tentu akan bergejolak dalam hatinya bagaimana mengungkapkan kepada sang anak. Sehingga Ibrahim mesti kemudian sampaikan Karena ini perintah Allah Ta'ala Untuk menunjukkan kesekian kali bahwa kecintaan Ibrahim kepada Allah enggak bisa dikalahkan dengan kecintaan kepada apa dan siapapun Sebagai sekalian Ini adalah diantara Ini bagaimana Nabi Ibrahim Menunjukkan kecintaan kepada Allah Ta'ala Yang Terbesar dan semua kecintaan yang tidak berkaitkan dengan Allah itu akan jadi malapetaka akan berdampak menjadi malapetaka mencintai istri wajib tapi kalau sudah kecintaannya itu lepas dari kecintaan kepada Allah Istri minta barang yang haram dituruti, penampilan haram dituruti. Istri kemudian bebas bergaul dengan laki-laki dibiarkan. maka kecintaan seperti ini akan berujung pada kehancuran. Demikian pula kecintaan kepada anak yang tidak terkontrol dan kecintaan kepada Allah Ta'ala. Sehingga anak itu segala-galanya. Maka ini akan berujung pada kehancuran. Kecintaan kepada dunia. Dunia segala-galanya. Enggak mau urus dengan Allah Ta'ala. Mau halal, mau haram, mau ngapain. Enggak ada urusan. Ini nanti akan berujung pada kehancuran segala-galanya. Cinta yang bermanfaat itu cinta yang nyantolnya kepada Allah Ta'ala. Entah para istri, anak, dunia, jabatan, segala macam yang akan bermanfaat itu kalau nyantolnya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Demikian pula tidak ada yang dia agungkan dengan sebenarnya melebihi Allah. Demikian pula adzul wal khudu kerendahan, ketundukan tidak dia berikan secara totalitas kecuali hanya kepada Allah Ta'ala sehingga Allah yang berhak mendapatkan ubudiyah yang totalitas dari para hamba ini Sekalian beliau mengatakan waqad kana taqarrara wurudu ismillah al-wahid fil quranil karim fi maqamat mutaaddidah fi siyaqin takrirut tauhid wa ibtalu syirki wa tandid. Nama Allah Al-Ahad dan Al-Wahid datang dalam ayat Al-Qur'an dalam makom yang berbeda-beda, dalam kedudukan yang berbeda-beda yang pembahasannya itu selalu berputar antara penegasan tauhid dan pembatalan syirik. Sehingga Allah satu-satunya yang berhak untuk disembah dan batalnya kesyirikan. Contoh di antaranya ayat Allah. Wa ilahukum illahul wahidun. La ilaha illa huwa ar-Rahmanur Rahim. Ilah kalian ilah yang satu. Tidak ada sembahan yang hak kecuali Allah. Dia Allah ar-Rahman ar-Rahim. Ini penegasan tauhid. bahwa tidak ada ilah kecuali ilah yang wahid, ilah yang satu, satu-satunya. Tidak ada ilah yang lainnya karena Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Contoh lagi Allah menegaskan yakni tentang keesaan Allah. Inna ilahakum lawahid. Sungguhnya sembahan kalian itu hanya satu-satunya yaitu Allah. Siapa itu? Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma. Allah Rabbnya langit dan bumi dan apa ada di antara keduanya. Wa masyarik dan Allah pemilik dua arah timur dan barat. Selain Allah menyebutkan tentang satu-satunya membawakan dalil Allah adalah pemilik rububiyah dan pemilik kesempurnaan sifat. Kemudian nah dikatakan apa dikatakan annama ilahukum ilahun wahid fastaqimu ilaihi wastaghfiruhu wa wailun lil musyrikin. Sesungguhnya ilah kalian ilah yang tunggal fastaqimu ilaihi luruslah anda terus bagi hamba Allah yang bertauhid jangan bengkok-bengkok jangan belok-belok lurus terus sampai matinya seperti itu tapi Allah tahu kita ini punya kelemahan punya kekurangan sering terjatuh dalam kesalahan maka bersama dengan upaya untuk lurus lurus lurus itu wastaghfiruhu minta ampunlah kalian kepada Allah karena pasti seiring dengan upaya kita untuk mentauhidkan Allah akan banyak kekurangan yang kita bawa contoh sholat kita subuh umpamanya atau sholat yang lima waktu kita susah sekali untuk khusyuk 100% yang hanya satu persen sehingga lep lep lep sinyal itu celit celit sekali-kali ingat tapi lupanya banyak ada yang sinyal ingatnya khusyuknya hanya 20 persen 30 persen ah akan sangat banyak kekurangan yang yang mengiringi kita maka hendaknya setiap ibadah yang kita lakukan Sesempurna apapun yang kita merasa Kita merasa sehebat apapun telah beribadah kepada Allah Maka Allah mengajarkan pada kita Untuk mengiringi dengan istighfar Habis salat dikirnya diantaranya Astagfirullah, astagfirullah Haji dari awal itu untuk menegakkan zikrullah mengingat Allah taala wa syu'ila at-tawaf wa sa'yu wa ramyul jimar li iqamati tawaf di Ka'bah sa'i sofa marwa, kemudian melempar jumrah itu untuk menegakkan zikrullah kemudian setelah selesai haji apa kata Allah taala ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس Berangkatlah ke bertolaklah kalian dari mana manusia bertolak. Setelah itu apa perintah Allah? Wastaghfiruhu. Minta ampunlah kalian kepada Allah Ta'ala. Minta ampunlah kepada Allah Ta'ala Padahal dari awal sampai akhir haji itu upaya untuk mengingat dikurullah bukan berbuat dosa bukan sedang bermaksiat tapi Allah merintahkan kita beristighfar karena memang banyaknya kesalahan yang mesti kita lakukan kekurangan-kekurangan paling tidak kekurangan-kekurangan yang kita lakukan kemudian terkadang Allah Subhanahu wa taala membawakan ayat tentang yaitu nama Allah Ahad Al-Ahad Al-Wahid fi siyaqi dakwah ilal Islam lillah wal istislam li amramati wal khudu li janabi itu dengan makom sebagai makom kedudukannya ketika datang ayat Al-Wahid Al-Ahad ini kesan Allah dalam rangka untuk mengajak manusia totalitas tunduk kepada Allah Ta'ala karena Allah satu-satunya Ibaratnya di Jogja ini penguasa tunggal satu-satunya paling hebat segala-gala macam-macamnya itu hanya Sri Sultan. Umpamanya kalimat begitu. Maka wajar untuk mengajak total tunduk kepada Sri Sultan. Ah, jagat raya ini Allah tunggal, penguasa tunggal dan yang memiliki segala-galanya. Tidak ada yang bersekutu bagi Allah Ta'ala. Kalau begitu patuh totalah kepada Allah Ta'ala, jangan kepada yang lainnya. Fa'ilahukum illahun wahid, falahu aslimu. Allah adalah sembahan yang tunggal. Maka falahu hanya kepada Allah aslimu tunduk patuhlah kalian berpasrahlah kalian hanya kepada Allah semata jangan Allah sekutukan dalam ketaatan dan sebagainya sehingga setiap ketundukan yang harus mengalahkan Allah enggak sebagaimana keadaan para para nabi dan para sahabat radhiyallahu anhum jami'an Kepatuhan total hanya kepada Allah. Semua ketundukan kepada yang lain itu diukur dengan ketundukannya kepada Allah Ta'ala. Cocok nggak? Bertentangan nggak? Kalau bertentangan nggak bisa. Karena makhluk punya kewajiban semuanya siapapun Apakah itu jenderal, penguasa, raja Segala macam punya kewajiban tunduk kepada Allah Ta'ala Dia tidak boleh menjadikan dirinya raja dan Tuhan Yang memerintahkan manusia menyembah dirinya Kemudian Demikian juga Allah menyebutkan kalimat Al-Ahad Dalam makomnya tansih membersihkan dirinya dari berbagai macam keyakinan-keyakinan yang keliru yang sesat contohnya keyakinan tentang Allah yakni punya anak Allah punya sekutu laqad kafara alladziina qalu inna Allah thalithu thalathah wa ma ilahin illa ilahun wahid telah kafirlah yang mengatakan Allah itu adalah satu di antara yang tiga tidak ada ilah kecuali ilah yang wahid yang satu dan Allah satu-satunya keyakinan tentang Allah saat tiga Allah punya anak ini keyakinan yang Allah khabarkan takatus samawatu yatafattarna minhu watangsyakul ardu watakhirul jibalu hadda anda allah yang ma'li rahmani walada wala yang bagli rahmani ayat tahida walada hampir-hampir langit itu runtuh hampir-hampir bumi itu terbelah hampir-hampir gunung itu jukruk, karena ucapan mereka Allah punya anak yang Allah sama sekali tidak layak mengambil anak Bagaimana keyakinan seperti ini? Selamat ya, selamat ya kamu mau menjukurkan menjukurkan gunung, selamat kamu membuat bumi terbelah, selamat kamu mau hampir membuat langit runtuh. Bagaimana diucapkan selamat kepada orang yang punya keyakinan seperti itu? Kemudian di antara pula dalam makom yaitu kesempurnaan kerajaan Allah Ta'ala dan seterusnya. Kemudian kita singkat ini kesimpulannya dengan dua nama Allah Al-Ahad dan Al-Wahid ini satu Nafil masal wal nid wal qufu fi jami'il wujud. Allah Subhanahu wa taala menafikan meniadakan adanya perbandingan Allah dengan yang lainnya sama sekali tidak ada yang setanding, sebanding, setara dengan Allah Ta'ala. Semua adalah makhluk Allah dan tidak ada apa-apanya dengan Allah Ta'ala. Ini mutlak, maka Allah tantang kepada manusia, hal ta'lamu lau samian. Apa memang kamu tahu ada setanding dengan Allah? Coba tunjukkan mana? Allah tunjuk al perintah, tunjukkan mana? Mada kalau ladina min dunih. Ketika Allah sebutkan tentang ciptanya yang banyak, langit, gunung, segala macamnya itu, sekarang mana ciptaan yang kalian sembah selain Allah itu mana? Yang kedua, karena Allah itu adalah satu-satunya tunggal esa, butlanu takyif, batilnya takyif, penggambaran tentang bagaimananya Allah Ta'ala karena Allah satu-satunya yang tidak mungkin disamai dengan siapapun dan apapun. Bapak kalian hati-hati dengan ungkapan orang yang berdusta atas nama salaf. Kalau salaf itu dia mengartikan Ar-Rahman istawa al-Arsh yadullah faqatihim enggak diartikan semuanya Gak tahu gak tahu Allah yang tahu saya gak tahu dusta Salam mengartikan Ar-Rahman istawa al ars Allah istiwa di atas ars Maknanya jelas Secara bahasa jelas Yatullah di atas jelas Maknanya jelas tangan Allah Allah turun ke langit dunia jelas maknanya Yang diserahkan kepada Allah itu apanya? Kaifiyahnya Hakikatnya Karena untuk bicara tentang hakikat Bagaimananya sesuatu Mesti mata ini melihat Orang yang tidak pernah melihat, tidak ada kabar yang nyampe, lalu dia menggambarkan ini ngawur, pasti ngawur. Contoh, gambarkan kepada saya tengmu. Enggak pernah lihat tengmu, enggak pernah melihat yang sebanding dengan tengmu, enggak ada kabar tentang bagaimana bentuk tengmu. Tahu-tahu menggambarkan pasti ngawur. Ini yang salah serahkan pada Allah, bukan tidak mengartikan maknanya, enggak tahu enggak tahu. Kayaknya salah ini goblok-goblok, bodoh-bodoh sehingga ada ayat yang enggak tahu artinya. Seperti alif lam mim enggak tahu artinya. Kemudian alif lam ra enggak tahu artinya. Beda alif lam mim alif lam ra dengan Ar-Rahman Sawar Sawa ya Allah Allah nusul. Ini namanya ber- mendustakan berdusta atas nama salaf. Kemudian memuji khalaf para bisa mentakwilkan, mengartikan pada mana yang lain. Padahal pengalian makna kepada makna apapun itu jatuhnya kepada tasbih. Lari dari menyerupakan Allah dengan makhluk masuk dalam penyerupaan lagi. Contoh, ya Allah tangan Allah, artinya tangan, jelas tangan. Tapi kalau mengartikan tangan, khawatir menyerupakan Allah dengan makhluk. Kok oh, tangan? Makhluk punya tangan sehingga tergambar tangan makhluk. Maka maksudnya apa? Maksudnya kekuasaan Allah. Kita tanya, manusia punya kekuasaan enggak? Ya punya. Sama dengan makhluk. Kok kok nggak takut menyerupakan dengan makhluk? Oh enggak. Maksudnya kekuasaan Allah itu yaliku bijalali sesuai dengan keagungan Allah Taala. Allah kok lama-lama? Mestinya kamu tadi nggak usah bulat-bulat tangan Allah tetapkan sesuai dengan keagungan Allah selesai. Kok enggak lari-lari ke sana kemari, jatuhnya juga tasbih lagi. Ini orang yang karena berangkatnya dengan akalnya dalam mengimani Allah Ta'ala. Maka membatalkan takif Kemudian yang ketiga, isbatu jami sifatil kamal, menetapkan totalitas sifat kesempurnaan Allah taala yang tidak ada sedikit pun kekurangan dari segala sisi. Sempurnanya mutlak Ibaratnya orang bilang mulus, mulusnya mutlak, gak ada bintik-bintiknya satu pun gak ada. Sempurnanya total mutlak. Manusia semuanya ada kekurangannya. Hebatnya kayak apa ada kekurangannya. Dan setiap kesempurnaannya, kekurangannya di situ juga ada. Ilmunya, udah tuh oh, Masya Allah hebat. Enggak, ilmunya tetap kekurang dan sedikit dan sangat sedikit dokter ahli spesialis saraf, super spesialis, sub spesialis sehingga betul sangat mendetail well spesialis sarafnya itu suruh operasi bedah. berani. Ilmunya sedalam apapun terbatas. Yang keempat Anna min kulli sifatin min tilka sifat a'dhamuha wa ghayatuha. Setiap sifat Allah itu itu Allah di puncak kesempurnaannya. Maka dikatakan wa anna ila rabbikal muntaha dan hanya kepada Rabbmu al muntaha puncaknya segala urusan. Artinya kalau dalam bahasa kita itu pokoknya Allah itu di polnya, polnya, polnya sempurna sehingga total dalam keadaan sempurna total pol di puncak kesempurnaan dan presiden segala aib kemudian menetapkan wajibnya menetapkan tentang kesempurnaan zat sifat eh, Allah Ta'ala wajibnya menetapkan tentang uluhiyah pemurnian ibadah totalitas hanya kepada Allah Ta'ala dan bantahan kepada musyrikin dari segala sisi mereka batil di dalam menyekutukan Allah karena Allah satu-satunya nggak ada tandingannya semoga manfaat buat sekalian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh subhanakallahumma wabihamdika.